Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd Baik, kita lanjutkan bacaan dari kitab Musammi Mahala Jurumiyah yang sempat tertunda Silahkan dibaca Bismillahirrahmanirrahim Babul mahfudat minal asma Wal mahfudatu salasatun Mahfudun bil harfi Wa mahfudun bil idofah وتابع للمخفوض فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام والقاف وحتى والواو وتاء ورب والمد والمنذ فسبعة الأولى تجر الظاهر والمدمر نحو منك ومن نوح ilallahi marji'ukum ilaihi marji'ukum tabaqan an tabaq radhiyallahu anhum maradu'an wa 'alaiha wa 'ala al-fulk wa fil ardi ayat wa fiha ma ma tashtabih al-anfus ma tashtabihil anfus amanu billah aminu bih lillahi ma fis samawat lahu ma fis samawat wa sab'atul akhirah takhtasu bidhahir wa la tadkhulu 'alal mutmar wa minha ma la yakhtassu bidhahir bi'ainihi wa huwa al-qaf wa hatta wal waw nahu wardatan qadihan wa zaitun wa zaidun kal asad wa qad tadkhulu ala dhamir fi darurah Babul mahfudati minal asma Bab yang dihafadkan dari isim-isim Isim-isim yang mahfud dihafadkan Al-mahfudatu thalathatun. Kalimat-kalimat yang mahfud dikhafadkan ada tiga. Atau isim-isim yang dikhafadkan ada tiga. Ada tiga macam. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idhafati wa tabi'un lil khafdi. Yang pertama adalah yang dikhafadkan, dijarkan dengan huruf. Huruf-huruf khafad, huruf-huruf jar wa mahfudun bil idhofah. Ada pula yang dihafadkan dengan sebab idhofah atau mudhaf. Wa tabi'un lil mahfud. Yang ketiga, apa yang dia menjadi tabi' bagi yang mahfud, apakah sebagai badal, taukid, atof ataupun yang lainnya. Di sini disebutkan yang pertama mahfudun bil harf. Isim yang dia dihafadkan dengan huruf perlu diketahui bahwasanya isim ada yang apa? Sorih, ada yang muawwal. Ya sama-sama keduanya, baik isim yang sorih ataupun yang muawwalnya bisa dikhafatkan dengan huruf-huruf khafad. Bisa dikhafatkan dengan huruf-huruf jar. Ya. Contohnya apa? Isim yang muawwal yang dikhafatkan dengan huruf jar. Hah? Alim tu bi annaka qaimun. Alimtu bi annaka qaimun. Saya tahu bahwasanya engkau sedang berdiri. Mana di sini isim yang mahfudnya? An wa ma ba'daha, ya kan? An dengan yang setelahnya. si ta'wilil masdar. Apa takdirnya? Alimtu bi annaka qaimun. Hah? Hah? Alimtu bi qiyamika, bisa kan? alim tu bi qiyamika cari masdarnya ya, apalagi Hah? contohnya banyak ya ya jadi yang pertama apa yang dia dihafadkan dengan huruf-huruf jar dari isim yang berupa isim yang sorry. kalau isim yang sorry banyak ya nazartu ila Muhammadin ataupun isim yang muawwal sharih yang ditakwil dengan sharih dengan isim yang sharih seperti anna dengan isim dan khabarnya ataupun apa lagi an masaria ma masaria ya bisa jadi an dengan apa yang dimasuki oleh an itu pada takwilan masdar ya. berarti pada mahalnya ya pada mahalnya jar anna anna pada contoh tadi alim tu bi annaka qaimun anna wa ma ba'da fi ta'wil masdar ya fi mahalli apa jarin pada mahalnya jar kemudian di sini disebutkan wa mahfudun bil idhafah yang kedua apa yang dihafadkan dengan apa idhafah ini juga ada rinciannya boleh mudhof ilainya mufrad ataupun jumlah. Terkadang mudhof ilainya dalam bentuk isimnya mufrad ataupun kadang mudhof ilainya berbentuk jumlah. Kalau mufrad banyak ya. Hadza kitabu Muhammadin. Muhammadin di sini mahfud majrur karena apa? Karena idhofahnya Muhammad kepada kitab. Ada khilaf di antara ulama terkait dengan apa sih yang mengkhafatkan, yang mengejarkan mudhaf ilaih sebagian mengatakan bahwasanya yang mengejarkan mudhaf ilaih adalah idhofah idhofah ini adalah amil yang maknawi penyandaran disandarkan yang kedua kepada yang per eh, yang pertama kepada yang kedua itulah yang menyebabkan apa khafatnya yang kedua katanya sebagian yang lain mengatakan bahwasanya yang mengkhafatkan mudhaf ilaih adalah mudhaf berarti amilnya apa lafzi ya pada contoh hadza kitab Muhammadin yang menghafatkan Muhammadin adalah kitab ya kitab di sini mudhaf dan dialah amilnya yang menghafatkan yang mengajarkan Muhammad adapun pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwasanya menghafatkan Muhammad pada contoh hadza kitab Muhammadin adalah idhofah penyandaran kalau ini amil yang maknawi yang lebih rajih Allah alam adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya amilnya adalah mudhaf karena mudhaf adalah amil yang lafzi dan amil yang lafzi itu lebih kuat daripada amil yang ma'nawi. Jadi kalau dikatakan mahfudun bil mudhaf itu lebih kuat daripada kalau dikatakan mahfudun bil bil idhafah. Tadi disebutkan bahwasanya mudhaf ilaih kadang berupa apa? Isim mufrad, kadang berupa jumlah. Kalau isim mufrad tadi contohnya, hadza kitab Muhammadin, hadza qalamu Ahmad dan seterusnya. Kadang mudhaf ilaih itu bentuknya jumlah, Iya. Seperti dalam Al-Qur'an Allah sebutkan hadza yaumula yanfa'u hadza yaumula yantiqun. Hadza yaumula yantiqun. Hadza di situ mubtada, yaumu khabar mudhaf. Ya, jumlah la yantiqun jumlah fi'liyah pada mahalnya jar mudhafun ilaih. Dirab dulu satu persatu. La nafiya yantiqun fi'lun mudhari' marfu' لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت لأنه من الأفعال الخمسة al-waw dhamir mutasil mabni 'ala al-waw 'ala sukun fi mahall rafin fa'il. Nah, jumlah ya apa fi mahall apa? Jarin mudhafun ilaih. Ah, itu di jumlah yang memiliki mahal adalah jumlah mudhaf ilaih. Contoh yang lain apa? Yaumu yaumahum barizun. Yaumahum barizun. Yauma di situ mudhaf didhafakan kepada jumlah ismiyah hum barizun. Hum mubtada, barizun khabar. Ya, jumlah mubtada awal khabar fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak boleh didofahkan kepada jumlah kecuali isim zaman. Apa? Isim zaman. Dari contoh tadi yang kita sebutkan. Yauma, yaumala yantiqun. Ya yaumahum barizun. Isim zaman saja yang bisa dibawakan kepada apa? Jumlah. Sobat ya Rob, ja'a gulamu Zaidin. Faki. ya gulamu Ya. Ya. Kemudian disebutkan di sini isim yang ketiga dari isim yang mahfud adalah tabi' lil mahfud. Apa yang dia menjadi tabi' bagi isim yang mahfud sebelumnya. Apakah bentuknya na'at ataupun atof ataupun taukid ataupun badal. Iya. Marutu bi Zaidin wa Amrin. Amrin di sini mahfud, dikhafadkan, dijarkan. Kenapa? Sebagai apa? Marutu bi Zaidin wa Amrin. Amrin sebagai apa? Ma'tuf ala Zaid, ma'tuf ala majrur majrur misluh wa alamatu jari al kasra al zahiru ala akhirih maratu bil qaumi kullihim Eromnya bagaimana kullihim Kenapa dihafadkan atau dijarkan? Marartu bil qaumi kullihim. Sebagai taukid dari al-qaum, taukidul majrur majrur misluh. Marartu bi akhika Aliyin. Apa ya Aliyin? Marartu bi akhika Aliyin. Sebagai apa? Sebagai Marartu bi akhika Aliyin. Saya melewati saudaramu Ali. Sebagai apa Ali? Ada dari akhik iya nah, itu macam-macam tabi ada naat ada ataf ada taukid ada badal ya, sudah lewat rinciannya ya kemudian kata musannif fal mahfudu bil harfi huwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam wal kaf wa hatta wal wawu wat ta wa rubba wa mudh wa mundhu ya cukup dulu yang terlalu banyak maka kata beliau yang dihafadkan isim yang dihafadkan dengan huruf adalah apa yang dihafadkan dengan min ila an ala fi ba lam kaf hatta kemudian wawu fa rubba mud dan mundu. Ya kita lihat di sini makna-makna dari huruf-huruf jar yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Di sini yang pertama disebutkan apa? Min. Ya. Min ini maknanya adalah libtidail ghayah untuk menunjukkan permulaan dari satu tujuan. Ya, apakah tempat bentuknya seperti qara'tu min awwalil Qur'an. Qara'tu min awwalil Qur'an saya baca dari awal Al-Qur'an, dari Al-Fatihah. Berarti di sini min maknanya apa? Ibtidail ghayah makanan. Menunjukkan kepada permulaan dari satu akhir tujuan tapi dari sisi makan tempat qara'tu min awal al-Qur'an ya qara'tu min awal al-Qur'an saya membaca dari awal Quran di sini kan ada ibtida permulaan dari satu tujuan ataupun akhir dan ini kaitannya dengan apa tempat atau waktu tempat kan ataupun zamanan ibtidail ghayah zamanan, permulaan satu tujuan tapi dari sisi waktunya. Contohnya qara'tu misalkan Al-Qur'an min awali yaumin. Ya. Ataupun min awali syahri Ramadan. Ya. Saya baca Al-Qur'an dari awal bulan Ramadan. Berarti di situ menunjukkan apa? Ibtidak permulaan, tapi dari sisi apa? Waktu. Jadi permulaan bisa dari sisi makan ataupun dari sisi apa? Waktu. Ya. Ataupun kadang selain selain itu, selain makan dan zaman. Seperti min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-surat kepada para penguasa, para pembesar, para raja, di situ disebutkan tertulis min Muhammadin dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tidak menunjukkan ibtidak tempat ataupun zaman. Kemudian juga terkadang min didatangkan untuk menjelaskan jenis ya untuk menjelaskan apa jenis seperti nah, di antara tandanya min itu bermakna penjelasan tentang jenis adalah dia posisi minnya bisa digantikan oleh huwa, pemir huwa. Contohnya fajtanibu rijsa minal awthan fajtanibur rijza minal auzan, Jauhilah ar sesuatu yang najis minal auzan, Yaitu yang berupa al auzan berhala-berhala. Bisa di sini posisinya digantikan oleh huwa al auzan sehingga seringkali diterjemahkan berupa ya. Hindarilah, jauhilah sesuatu yang najis berupa berhala-berhala. Kemudian juga di antara makna min yang lain adalah ta'lil untuk menunjukkan ta'lil. Sebab, alasan. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi. Mereka orang-orang munafik menjadikan jari jemari mereka pada telinga-telinga mereka, menutupkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Minas sawa'iq kenapa? Minas sawa'iq alasannya karena sebab takut tersambar apa? Halilintar, petir. Minas sawaik karena sebab yaitu terjemahnya karena atau sebab sawaik halilintar. Jadi mereka ketika dibacakan oleh kaum muslimin, kaum mukminin Al-Qur'an itu ditutup telinga mereka takut ya sebagaimana orang-orang takut ketika melihat apa petir. Kemudian di antara makna min yang lain adalah sababiyah bermakna sebab Contohnya adalah yahfazunahu min amrillah. Mereka para malaikat menjaganya min amrillah dengan sebab perintah dari Allah. Ya, ini dihafalkan ya. Yahfazunahu min min amrillah. Ya meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang lebih roji adalah tabomun. Ya. Ketika satu fi'il itu dia mutaadinya dengan huruf yang tidak biasanya, maka dia mengandungi makna fil yang lain. Seperti dalam contoh Aina yashrabu biha ibadullah. Dalam surat apa? Al-Muddathir aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Mata air yang yashrabuna biha ibadullah ya. Eh, aina yashrabu biha ibadullah. Sebagai ulama mengatakan bahwasanya biha di sini bermakna minha. Mata air yang minum darinya. Sebagian yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu bukan. Ini min maknanya hakiki min. Hanya saja di situ yashrabu karena dia mutaadinya dengan mbak maka maknanya beda dengan min. Maka dia mengandungi makna fil yang lain. Ya, yarwa biha yaitu minum dan kenyang darinya karena yarwa ba makanya. itu bagus sekali ya jadi satu fiil ketika dia mutaadinya dengan huruf yang tidak biasanya maka dia mengandungi makna fiil yang lain yang mutaadi dengan huruf yang tersebut di situ seperti aina yashrabu biha biasanya kan minha ya tapi dengan biha maka kata beliau di situ yashrabu mengandungi makna yarwa mereka minum dan kenyang dari mata air di surga itu. Sebagian mengatakan banyak bermakna min. Sehingga tidak ada kesepakatan bahwasanya satu huruf diduduki oleh makna huruf yang lain. Ya, sebagian mengatakan fiilnya itu mengandungi makna fiil yang lain, mengandungi makna fiil yang dia kandungi dan juga makna fiil yang lain. Seperti tadi, aina yashrabu biha, aina yashrabu biha berarti yarwa minum dan kenyang darinya. Yahfazunahu min amrillah. Makna min di sini katanya sababiyah. Mereka para malaikat menjaganya bi amrillah dengan sebab perintah dari Allah. Wa dan terkadang min bermakna dzarf bermakna fi. Seperti apa contohnya? Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Mana ya apa katanya? Fi yaumil jumu'ah. Kemudian juga diantara makna min adalah indiyah. Di sisi bermakna indah. Contohnya lan anhum amwaluhum wala auladuhum minallah. Tidaklah sama sekali bermanfaat bagi mereka orang-orang kafir harta benda mereka dan anak-anak mereka minallah. Maksudnya indallah, di sisi Allah. Ya. Nah, itu makna apa? Di antara mana min itu indiyah. Maknanya indah. Kemudian di antara mana min adalah al-fasl. Ya, pemisah. Ini dibawa min kepada makna al-fasl ketika min masuk kepada fani al-mutabaddaini. Dua perkara yang kedua itu bertentangan. Berbeda dengan yang pertama. Contohnya wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ya, Allah mengetahui al-mufsid, orang yang suka berbuat kerusakan. Ya. Dengan orang yang al-muslih, suka berbuat kebaikan. Di sini kan berbeda al-muslih dengan al-mufsid. Bertentangan kan? Maka di situ didatangkan min untuk fasal, memisahkan. Ya. Kemudian isti'la bermakna ala. Jadi kadang min bermakna ala katanya. Seperti nasarnahu minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Ya. Ceritanya tentang Nabi siapa ini? Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina hum kanu qauma soin apa? Fasikin ya. Tentang Nabi Lut ya. Apa Nabi Nuh? Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in faghraqnahum ajma'in atau innahum kanu qauma sau'in fasikin. Kan setelahnya kan Nabi Nuh ya kan. Walutan. Eh, setelahnya Nabi Nuh, wa Nuhan idnada min qablu fastajabna lah. Itu Nabi Lut ya di atasnya ya. Apa Nabi Nuh? <laughs> Maknanya nasornahu minal qaumi ay alaihim kami menolong dia atas kaumnya. Ya. Nasoro ala karena nasoro biasanya ber, apa mutaadinya dengan ala. Seperti wansurna alal qawmil kafirin ya kan? Biasanya kan apa? Dengan apa? Ala, tapi dengan di sini min. Nah, bagi ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya kalau seperti ini, maka fiilnya mengandungi makna fiil yang lain, ya mereka menakdirkan fiil yang dia mutaadinya dengan min. Ay alaihim Ya, ini maknanya nasarnahu minal qaumi nasarnahu alal qaumi. Ya. Ini bagi mereka yang mengatakan bahwasanya terkadang satu huruf itu diduduki posisinya oleh huruf yang lain. Wa ta'kid. Dan terkadang min itu mana ta'kid, yaitu khususnya min zaidah. Tapi ada syaratnya min zaidah ini. Yang pertama didahulu oleh nafi. Ya. Santai ya sudah kita lewatkan ya maja'ani min ahadin ya kan ataupun nahi ataupun istifham dengan hal contohnya tapi syaratnya dia majrur ya maka nama min ilahin min ilahin di sini minnya ditakid tidak ada sama sekali bersama Allah sesembahan yang lain ilah yang lain Maja'ana min bashirin, Ini juga nafi sebelumnya. Belumlah datang kepada kami seorang pun pemberi berita gembira. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Min. Ditakkid juga. Maful ya aslinya. Dari tara. Wala yaltafit minkum ahadun. Tidak ada ya. Tadi hal min khaliqin ya yang hal itu hal min khaliqin minnya ditakid hal yarakum minkum min ahadin ada ya kemudian juga syaratnya kalau min itu ditakid selain dia tadi yang telah sebutkan memberikan makna takkid juga pada isim yang nakiroh. Ya. Ah itu diantara man amin. Dapat berapa? Hah? Ada juga min jenat tab'idiyah menunjukkan al baab mananya baab Ya. seperti minhum man Allah minhum man Allah di sini kan ba'dhum ya kan di antara min ada yang bermakna litab'im menunjukkan al-ba'd seperti minhum man Allah eh ba'dhum Allah sebagiannya diajak bicara langsung oleh Allah ya cukup dulu ya insyaallah nanti kita masuk ke penyebutan makna-makna dari huruf-huruf jar yang lainnya banyak ya nah itu diinget-inget gitu Wallahu a'lam subhanallah bihamdik Shalallahu alaihi wasallam. assalamualaikum